melangkah pada hadis yang berikutnya 254 empat Mungkin dari yang hadir ada yang belum memiliki kitabnya maka bisa dibagi lembaran dengan jumlah yang terbatas ini demikian pula ummahat yang di belakang semoga apa yang sudah disiapkan mencukupi terkhusus bagi yang belum ada kitabnya yang semoga tentunya kedepannya bisa kita dapatkan kita miliki, kita kumpulkan kitab-kitab para ulama terkhusus apalagi kitab itu sedang kita bahas 6 kita memasuki insyaallah taala hadis yang ketiga. Masih pada bab ke-32. Masih kita ingat bersama bab yang diketengahkan oleh muallif yakni al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin terkait dengan keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin demikian pula kaum fuqara dan juga orang-orang yang tersisihkan yang tidak teranggap maka padanya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaannya. 6. Kita perhatikan hadis ketiga dengan urutan ke-254. Riwayatnya dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها رواه مسلم حديث Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau bawakan salah satu riwayat yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Riwayat yang bersama kita adalah riwayat atau hadis yang sahih. Ditandai di akhir hadis riwayatnya Imam Muslim rahimahullah. Maka salah satu bukti tanda bahwa hadis itu adalah sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nah apalagi ketika keduanya bersepakat hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau yang diistilahkan dengan muttafaqun alaih maka tidak diragukan lagi kesahihannya tatkala kita sudah yakin dan tahu kedudukan hadis itu sahih tinggallah bagi kita membahasnya sesuai dengan penjelasan para ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ihtajjatil jannatu wan nar Kita perhatikan di situ padanya kata ihtajjat. Asal katanya adalah ihtajja. Demikian fi'il madhinya. Yang bentuk mudaraknya adalah yahtajju. Fi'il madhi maksudnya kata kerja bentuk lampau. Mudaraknya kata kerja bentuk yang sedang terjadi atau akan datang. Maka riwayat yang bersama kita adalah jenis dari kata fi'il madhi ihtajja yang maknanya adalah mengemukakan alasan atau mengutarakan hujjah. Kita tahu dalam bahasa Indonesia berhujjah. Maka hujjah itu dari bahasa Arab termasuk yang bersama kita eh ihtajja mengemukakan pendapat atau argumentasi. Nah, kemudian di situ kita dapati huruf ta sesudahnya yang asalnya sukun eh ihtajjat. Nah, maka berubah menjadi kasrah ihtajjatil Jannah tuan nar. Maka tambahan ta adalah sebagai tanda kata yang datang berikutnya adalah muannats, adalah jenis kata perempuan. Apa kata sesudahnya yakni al-jannah demikian pula an-nar. Al-jannah tergolong kata muannats karena di sana padanya tanda tak marbutoh maka itu salah satu tanda jenis kata muannat. Demikian pula annar juga tergolong kata muannat walaupun tidak ditandai dengan tak marbutah. Sehingga dalam bahasa Arab kata kerja menyesuaikan terhadap kata yang sesudahnya apakah itu berupa kata benda dan yang lainnya maka disitulah keserasian bahasa Arab antara kata kerja dan demikian pula kata benda saling mendukung dan menyesuaikan. Jadilah apa yang kita saksikan ihtajjatil jannatu wan nar. telah mengungkapkan pendapat atau mengungkapkan argumentasinya atau mengungkapkan alasannya al jannah wan nar al jannah yang sering di maknai dengan surga an api nerakanya Allah masing-masing saling mengungkapkan terhadap apa yang ada padanya maka sebelum kita mengetahui masing-masing dari alasan yang mereka yang disebutkan oleh kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bahwa al-jannah maupun an-nar adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengetahui jika kita ditanya apa itu al-jannah? Tadi memang telah disebutkan bahwa jannah adalah surganya Allah. Maka disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala definisinya Al-jannah hiya ad-dar allati a'adda Allah a'addaha Allah ta'ala li awliya'ih Jika memungkinkan untuk dicatat maka ini sangatlah penting penjelasan-penjelasan dari para ulama bahwa kata beliau al-jannah adalah suatu tempat Tempat yang Allah Jalla wa'ala telah siapkan bagi wali-walinya. Tentu wali-wali yang beriman. Wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Setiap orang-orang yang beriman adalah wali-walinya Allah. Maka kesudahannya Allah Jalla wa'ala telah siapkan. Allah akan masukkan dia ke dalam jannah yang mana di dalam jannah itu tercukupi apa yang diinginkan oleh jiwa apa yang di, bisa dinikmati oleh pandangan yang mana belum pernah kita memandangnya selama di dunia belum pernah telinga kita mendengarnya sedikit pun tentang kenikmatan-kenikmatan yang selama ini pernah kita dengar bahkan tidak terlintas sedikit pun di dalam hati kita bagaimana besarnya agungnya kenikmatan yang ada di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang menyebutkan demikian di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat As-Sajdah tepatnya pada ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. tidak seorang jiwa pun kata Allah yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yakni maksudnya adalah bermacam-macam dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang mana menyedapkan pandangan yang itu semua Allah telah siapkan balasan bagi mereka apa yang telah mereka amalkan selama di dunia dari amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan ketakwaan. Demikian Allah Jalla wa'ala gambarkan tentang Al-Jannah. Kemudian kalau kita ditanya apakah jannah itu saat ini sudah ada? Maka jawabannya secara tegas kita menyatakan maujudatul an bahwa jannah saat ini sudah ada. Dalil dari ayat Al-Quran menyebutkan Wa'iddat lil muttaqin Allah Jalla wa'ala telah siapkan Al-Jannah itu bagi orang-orang yang muttaqin Orang-orang yang bertakwa Dalam surat Ali Imran Tepatnya ayat ke-132 Dalil yang menunjukkan bahwa jannah itu sudah ada dan ayat-ayat yang lain tentunya yang menyebutkan tentang keberadaannya. Sedangkan an-nar definisi yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala hiya dar allati a'addaha Allah taala li a'da'ih tempat yang telah Allah siapkan bagi musuh-musuhnya yang mana di dalamnya sekian bentuk azab sekian bentuk dari ancaman yang tidak bisa terbilang terucap bagaimana dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaannya Allah Jalla wa ala sebutkan uiddat lil kafirin wattaqun nar Uiddat lil kafirin Takutlah kalian terhadap an-nar yang mana Allah Jalla wa telah siapkan itu bagi al-kafirin. Pada surat yang sama surat Ali Imran ayat ke-131 menunjukkan dalil bahwa an-nar telah Allah siapkan. Keberadaan an-nar adalah sudah ada. 6. Dengan itu telah kita mengetahui keberadaan al-jannah dan demikian pula keberadaan an-nar. Maka jannah memiliki beberapa pintu-pintunya. Mungkin setiap diri ingin mengetahui berapa jumlahnya pintu al-jannah. Maka kita menjawabnya sesuai dengan dalil bahwa jumlah pintu al-jannah sebanyak delapan pintu. Sesuai dengan sabdanya Nabi saw. alaihi wasallam, man tawaddaa wa asbagha al-wudu'" wa tashahhad illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bagi orang yang telah berwudu dengan wudu yang sempurna dengan wudu yang baik wudhu yang baik, wudhu yang sempurna itu tentunya maksudnya adalah sesuai dengan tata cara wudhunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang telah berwudhu dan telah melakukan wudhu yang sempurna, watasyahat kemudian dia ucapkan dua kalimat syahadat sesudahnya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang kita ucapkan setelah wudhu. Siapa yang telah lakukan itu kata Nabi SAW akan dibukakan baginya pintu-pintu jannah as-samaniyah yang jumlahnya delapan. Yadkhulu min ayyiha sya'ah. Maka orang itu akan masuk dari pintu manapun yang dia sukai. 6. Maka berdasarkan dari hadis ini menunjukkan bahwa jumlah pintu tadi berdasarkan dari amalan hamba. Berdasarkan dari amalan yang dilakukan oleh hamba. Yang mana setiap pintu tadi memiliki penjaganya sesuai dengan nama amalannya. Maka penduduk atau orang yang melakukan sholat, maka akan dia dipanggil dari pintu sholat. Orang yang suka bersodakoh, maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya sodakoh. Orang yang melakukan jihad, maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya jihad. Orang yang melakukan puasa maka akan dipanggil dari pintu jannah yang namanya Rayyan. Lain sendiri. Pintu bagi orang yang berpuasa bukan dikatakan sebagai pintu asyam, pintunya orang yang berpuasa tetapi memiliki nama khusus yakni Ar-Rayyan. Yang mana ketika orang yang melakukan puasa telah memasuki pintu tadi maka segera Allah menutupnya. Nah, maka masing-masing dipanggil berdasarkan dari amalannya. Maka jika ada seseorang bertanya, kalau kita mengetahui bahwa pintu jannah tadi berdasarkan dari amalan, maka mengharuskan kemudian setiap orang akan dipanggil dari setiap pintu tadi karena mungkin dia mengamalkan sholat tentunya, dia juga, juga sodako, dia juga melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, puasa dan sebagainya. Maka bagaimana kita menjawabnya? Dipanggil dari pintu mana padahal dia melakukan dari amalan-amalan semuanya tadi. Diajarkan kita menjawabnya oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, yud'a minal babil muayyan man yakthur minal amalil mukhassas lahu maka dia akan dipanggil dari pintu tertentu yang paling banyak dari amalan yang dia khususkan. Salat misalkan prosentasenya dia 70, puasa mungkin 30, kemudian sedekah 40, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Kenapa? Karena prosentase amalan yang paling banyak mendominasi adalah salat. Demikian beliau ajarkan kita untuk menjawabnya. Nah, maka dengan jumlah pintu-pintunya tadi yang pertama kali akan meminta dibukakan pintu jannah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Muslim menyebutkan bahwa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama kali akan mengetuk pintunya al-jannah. Fa'astaftih. Aku minta untuk dibukakan kata Nabi. Fayaqul khazin. Maka berkatalah bertanyalah penjaga al-jannah. Man anta? Siapa kamu? Maka Nabi menjawab Muhammad. Fayaqul maka dikatakan kepada beliau, "Bika umirtu la aftahu li ahadin min qablik." dengan sebab engkau aku diperintah yakni Allah Subhanahu wa taala yang mana aku akan membuka yang mana aku tidak akan membuka untuk seorang pun sebelum engkau demikian kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam beliaulah manusia pertama kali yang meminta untuk dibukakan pintu-pintu al-jannah Tentu seseorang masuk ke dalam jannah tadi mengalami proses Di antaranya akan melewati as-sirat As-sirat itu jalan yang luas yang akan dilintasi oleh manusia Dikatakan oleh para ulama Sirat itu berada di atas punggungnya jahannam Nam, yang mana masing-masing melintasinya sesuai dengan amalannya. Nah, ada yang melintasinya hil basar secepat pandangan mata ada yang melintasinya kalbar secepat kilat ada yang melintasinya kerih seperti cepatnya hembusan angin ada yang melintasinya kalfaros al-jawad seperti kuda yang lari dengan kencangnya ada yang melintasinya Bil ibil seperti orang yang mengendarai unta dengan pelan. Ada yang melintasinya ya'du adwan lari dengan kencang. Ada yang melintasinya yamsi masyan dengan berjalan seperti jalan kaki. Ada yang melintasinya yazhaf zahfan. Ada yang dalam keadaan merangkak. Ada pula yang melintasinya yakhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam dia disambar dengan apinya jahannam sehingga dia terlempar di dalamnya sehingga jembatan tadi diibaratkan kalalib yakni gancu-gancu yang akan menyambar manusia sambaran tadi sesuai dengan amalan manusia tadi setelah dia selamat sampai di ujung maka dia akan ketemu dengan namanya kintorah Kintora adalah tahap akhir setelah al-jisr, setelah adanya as-sirat. Sebelum seseorang tadi memasuki ke dalam jannah. Al-kintora disebutkan oleh para ulama berbeda dengan as-sirat. Kata para ulama adalah jembatan yang kecil. Nah, yang mana disitulah akan dikisos sebagian manusia kepada sebagian yang lain. Apa kisah tadi? Jika ada pada mereka kebencian al-baghdha, al-hiqad, kebencian permusuhan satu dengan lainnya selama di dunia, maka akan dihapuskan, akan diselesaikan saat itu sebelum dia dimasukkan ke dalam jannah. Karena tidaklah mungkin seseorang masuk jannah kecuali hatinya dalam keadaan bersih dari itu semua maka dia akan melalui kintarah dan setelah itu bisa masuk ke dalam jannah setelah kecuali setelah mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang semoga tentunya kita berdoa Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah. Terkhusus kita dimasukkan jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rab ya rabbal alamin. Nah, Sebaliknya an-nar. nam, Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia penghuninya yang mana Allah Jalla wa'ala telah kehendaki dari hamba-hambanya yang memang masuk layak untuk menjadi penghuninya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui apa itu al-jannah, apa itu an-nar, maka dalam hadis yang bersama kita masing-masing darinya mengungkapkan dari apa yang ada di dalamnya. Waqalatin nar maka penduduk an-nar menyatakan fiya al-jabbarun wal mutakabbirun. Yang ada padaku kata an-nar yakni al-jabbarun Al-Jabbarun adalah orang-orang yang kasar Orang-orang yang keras Nah Dari sisi mungkin karakternya Akhlaknya Atau mungkin hatinya Sehingga dia sulit untuk menerima al-haq Al-Jabbarun Wal-Mutakabbirun juga makna yang hampir sama. Al-mutakabbirun adalah orang yang mempunyai sifat al-kibir, yakni merasa tinggi, merasa mulia. Oleh karenanya Rasul SAW sebutkan al-kibir itu batarul haq wa ghamtun nas, yakni mereka yang menolak kebenaran ketika disampaikan dinasehatkan kepadanya al-haq dia enggan untuk menerimanya. Wa ghamtun nas sehingga kemudian muncul setidaknya pada dirinya dalam hatinya untuk menyepelekan untuk menghina orang lain disebabkan karena tadi dampak ketika dia menolak al-haq nah maka orang yang demikianlah yang dikategorikan sebagai al-mutakabbirun inilah salah satu dari kondisi ahlun nar Naam. Dikatakan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah atau sebaliknya bisa jadi ahlun nar adalah orang yang memiliki kelembutan kepada orang lain. Orang yang berakhlak baik kepada orang lain. Tapi dirinya sangat kasar terhadap kebenaran. Ada apa tidak tipe seperti itu? Masya Allah kalau kelihatan orang yang lembut Nah, dan sebagainya. Tapi kalau urusan untuk menerima al-haq kakunya hatinya untuk menerimanya. Nah, sehingga apa yang tampak dengan apa yang tersimpan di dalam hatinya adalah bertolak belakang. Nah, sehingga kelembutannya tadi kata beliau tidaklah memberikan manfaat sedikit pun bagi dirinya. Nah, wal semoga kita dijauhkan dari sifat tersebut nah setelah Anar mengungkapkan argumentasinya atau apa yang ada di dalamnya kemudian al-jannah menyatakan fiyya du'afaul du'afaun nas wa masakinuhum adapun padaku adapun pendudukku kata jannah adalah doa nas. Orang-orang lemah dari manusia. Disinilah letak syahid atau bukti mengapa hadis ini dimasukkan pada bab yang telah disebutkan keutamaan orang-orang lemah. Ternyata penduduknya jannah adalah doa nas wa masakinuhum dan orang-orang miskin di kalangan manusia, orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Masakin adalah kata jamak dari kata miskin. Miskin jamaknya masakin. Orang-orang miskin, orang-orang fakira. Nah, Demikianlah kebanyakan penduduk al-jannah. Orang-orangnya sangat lembut, taat kepada kebenaran, mudah untuk menerima al-haq. Nah, sehingga dikatakan bahwa penduduknya al-jannah du'afaul muslimin karena tipe karakter orang-orang lemah itu biasanya mudah untuk dinasehati. Nah, ini penilaian secara kebanyakannya. Nah, karena dia jauh dari apa kemewahan atau jauh dari berlimpahnya harta dan sebagainya dia mencukupkan dengan apa yang ada sehingga hati tadi mudah untuk terenyuh mudah untuk menerima al-haq nah setelah al-jannah menyatakan demikian faqadallahu bainahuma maka Allah jalla wa ala memberikan keputusannya Allah membuat keputusan di antara mereka ber, di antara keduanya di antara al-jannah wan nar. Innakil jannah rahmati kata Allah. Bahwa engkau wahai jannah adalah rahmatku. Arhamu bika arhamu biki man asya. Yang mana kata Allah, aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Sesungguhnya engkau wahai jannah adalah rahmatku. 6. Maka maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin bahwa jannah itu adalah kampung yang tumbuh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari sifatnya Salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga rahmat di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Jalla wa ala ciptakan. Allah Jalla wa ala menentukan siapa saja yang Allah kehendaki untuk menjadi dari penduduk al-jannah. Maka kita diajarkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah Semoga Allah Jalla wa'ala sudi kiranya menjadikan kita semuanya bagian dari mereka dari ahlul jannah dan Allah Jalla wa'ala jauhkan kita dari ahlul nar dari orang-orang yang diadab di dalamnya wal billah. Kemudian Allah Jalla wa'ala katakan kepada an-nar innaki innakin nar azabi Sesungguhnya engkau wahai an-nar adalah azabku U'adzibu biki man asya. Yang mana aku akan azab kepada siapa yang aku kehendaki. 6. Walikilaikuma alayya mil'uha. Kemudian kata Allah Jalla wa'ala masing-masing kalian berdua dalam memiliki hak atas diriku yang mana aku akan memenuhi keduanya kalian berdua memiliki hak atas diriku yakni aku akan memenuhi keduanya aku akan memenuhi al-jannah dengan penduduknya yang layak yang Allah kehendaki untuk menjadi penduduknya dan aku akan penuhi neraka tadi dengan penduduknya bagi mereka-mereka yang layak dimasukkan ke dalamnya dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika An-Nar itu meminta tambahan jumlahnya. Hal min mazid. Neraka menyatakan kepada Allah hal min mazid. Masih adakah tambahan ya Allah yang layak untuk masuk yang dimasukkan ke dalamku? 6. Maka an tadi menunjukkan dengan pertanyaannya tadi, berilah aku ya Allah, berilah aku ya Allah, berilah aku ya Allah tambahan. 6. Sampailah kemudian Allah Jalla wa'ala meletakkan kakinya di atas an-nar. Allah Jalla wa'ala meletakkan kakinya. Dalam suatu riwayat Allah Jalla wa'ala meletakkan telapak kakinya di dalam an-nar. 6. Setelah itu an-nar menyatakan qad. Qad cukup ya Allah, cukup ya Allah. Nam, Sehingga dengan itu Allah jadi, telah jadikan bahwa an-nar tadi telah penuh dengan penduduknya. Nah, sebaliknya jannah dimasuki oleh ahlinya yang di dalamnya akan terus dikembangkan oleh Allah Jalla wa ditambahkan oleh Allah Jalla wa orang-orang atau kaum yang akan dimasukkan ke dalam jannah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Jalla wa menjamin untuk memenuhi penduduk jannah dengan penduduknya. Maka di sana ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam jannah dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah menyebutkan pelaku maksiat pembunuh 100 jiwa. 6. Pembunuh 100 jiwa nyawa melayang melalui tangannya. Kemudian sampailah Allah Jalla wa'ala berikan hidayah kepadanya. Dia ingin bertaubat. Datanglah dia kepada seorang alim. Maka dinasehatkan, hendaklah engkau bertaubat. Dan tidak cukup itu, setelah engkau bertaubat, hendaklah engkau tinggalkan lingkungan atau wilayahmu. Karena wilayahmu tadi tidak mendukung untuk engkau bertaubat. Tidak mendukung keharusan apa yang dilakukan setelah bertaubat nanti yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dengan amalan-amalan yang soleh maka segeralah engkau beranjak tinggalkan tempatmu untuk menuju wilayah atau daerah yang di situ mayoritasnya penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dijalankanlah nasihat tadi oleh orang ini tadi baru setengah perjalanan maka dia disampailah menemui ajalnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 50% dia telah tinggalkan daerahnya, 50% masih dia akan menuju ke daerah yang akan dia tempuh. Maka kemudian terjadilah uh, tarik menarik antara al-jannah dan nar bahwa dia tidak dia ter, dia akan dia di, pantas untuk dimasukkan anar karena dia belum sampai ke tempat tujuan. Katanya jannah menyatakan dia layak untuk masuk ke dalam jannah karena dia sudah menunjukkan kesungguhan untuk kembali kepada kepada taubat. Sehingga sampailah diukur betul-betul setengah jarak yang ditempuh masih kurang setengah lagi tetapi yang menunjukkan kelebihan diriwayatkan dalam satu riwayat bahwa dia menjorokkan badannya menjorokkan kepala dan dadanya untuk menunjukkan dia melebihkan sedikit dari yang sebelumnya 50 sekian anggaplah 50 sekian persen dia telah meninggalkan daerah yang buruk untuk menunjuk kepada daerah yang baik yang menunjukkan dia layak untuk dimasukkan ke dalam jannah walaupun dia belum beramal dengan amalan yang saleh sedikit pun dimasukkan oleh Allah Jalla wa ke dalam rahmatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah hadis yang telah kita tahu bersama. Yang semoga tentunya kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dan digolongkan sebagai ahlul jannah dan dijauhkan dengan sejauh-jauhnya dari azabnya wal billah. Kita baca hadisnya bersama عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقد الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي mil'uha rawahu muslim sampai di sini apa yang bisa kita bahas lembarannya jika memang tidak yakin bisa menjaganya maka jika berkenan dikumpulkan kembali untuk kita pakai di bulan depan insyaallah taala dan sebelum ditutup kajian ini majalah Asy-Syariah edisi ke 100 15 sudah hadir dan bisa dibagikan sesuai dengan jumlah yang telah disediakan. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.